Dan hendaklah kita merenung dan merenung tentang karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan lain sebagainya. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk mengingkari semuanya yang pantas untuk kita persembahkan kepada Allah adalah sifat syukur dan sikap kita di dalam menghadapi karunia Allah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pendengar raja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di udara melanjutkan kajian kita yang sempat terputus di mana kita sudah membahas beberapa perkara yang bisa menyebabkan orang-orang berbuat atau melakukan perbuatan maksiat. Sudah kita bahas sebelumnya yaitu dhaful iman, lemahnya iman, wa ghiyabu wazid taqwa, tidak adanya pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Kemudian al-jahlu billah azza wa jal, wa amrahu wa amrihi wa nahyih. Tidak mengerti tentang Allah, bodoh tentang Allah, dan tidak mengerti atau bodoh tentang perintah dan larangan Allah. Yang ketiga adalah al-ikhtirar bi azza wa jal wa bi'amanil maufiroh maghfirah. Orang tertipu dengan ampunan Allah dan angan-angan akan ampunan tersebut. Yang keempat adalah kasatus syubhat was syahwat. Banyaknya syubhat dan banyaknya syahwat. Itu perkara-perkara yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Untuk selanjutnya adalah di antara penyebab seseorang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa kepada Allah adalah mukhawalatatu ahli ma'asi wa qurana usu, yaitu bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa kepada Allah dan berteman dengan orang-orang yang jelek. Qala ba'du salaf, "Laisa syai'un anfa'u lil qalbi min mukhalatati salihin." wan nadhar tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati dibandingkan dengan senantiasa bergaul bersama orang-orang soleh, bergaul bersama orang-orang yang taat kepada Allah Rabbul Alamin, berteman dengan orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melihat dan memandang apa yang mereka lakukan. Demikian sebaliknya, walaisa syai'un adarru 'ala al-qalbi min mukhalatati al-fasiqin wan nadhar ila fa'alihim. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi hati dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa yaitu bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan senantiasa melihat dan menjadi ukuran apa yang mereka lakukan. Mengapa di sini hati yang dijadikan sorotan? Karena sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah jasadnya. Apabila rusak, rusaklah jasadnya. Itulah al-qalb yaitu hati. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahyal qalb. Rawahu Muslim. Ikhwatal iman, pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di dalam kita bergaul dengan siapa kita berteman. Ketika kita berteman dengan orang yang suka mengerjakan ketaatan kepada Allah, tentunya hati ini akan tergoda dan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Demikian sebaliknya ketika seseorang berteman dengan orang-orang yang suka berbuat jahat, suka berbuat maksiat kepada Allah, suka mencuri, suka minuman keras, suka pacaran, suka berzina, na'udzubillahi min maka tentunya dia ingin dan tergoda dengan apa yang dilakukan oleh temannya tersebut. Maka di sini perkara yang kelima yang akan mendorong orang untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah adalah berteman dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, berteman dengan orang-orang yang memiliki perangai yang buruk, memiliki akhlak yang buruk. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita sebagaimana sabda beliau, "Almaru ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang sangat tergantung dengan agama temannya. Seseorang sangat tergantung dengan akhlak temannya, dengan agama temannya. Maka perhatikan, kefalian ya, durahadukum. maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian ya dengan siapa dia dia berteman berteman dekat berteman akrab sebagian salaf juga mengatakan al istiqna bin nas min alamatil iflas ya terlalu banyak bergaul, terlalu banyak berinteraksi, terlalu banyak pengertian di sini tentunya pengertian yang buruk termasuk min alamatil iflas yaitu termasuk tanda-tanda al-iflas yaitu pembangkrutan. Karena apa? Ya kalau terlalu banyak berteman, terlalu banyak bergaul, maka waktunya akan habis. Ketika dia duduk ya, nongkrong di suatu tempat, satu jam, dua jam, tiga jam tidak terasa, maka habislah waktunya untuk hanya sekedar nongkrong di situ, berbicara ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi membicarakan perkara-perkara yang bisa mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan durhaka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melakukan ghibah, di antaranya melakukan uh, namimah dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi yang wafat pada tahun 388 beliau mengatakan ma min ahadin jalasan nas fi hadzal zaman wa asharuhum illa qallat salamatuhu min al-ghibah enggak ada seseorang di antara manusia ya beliau wafat pada tahun 388 Hijriah beliau mengatakan tidak ada seseorang yang duduk bersama manusia pada zaman sekarang ini bergaul dengan mereka kecuali sedikit yang selamat dari yang namanya al-ghibah. Subhanallah, beliau berbicara pada tahun sebelum 388 Hijriah. Sekarang tahun 1400 lebih ya, 1432 Hijriah. Berapa tahun sudah Seribu tahun sudah berlalu. Beliau katakan pada zaman tersebut, Gak ada seorang pun yang duduk bersama manusia. Pada zaman ini, wa asharohum bergaul dengan mereka illa qallat salamatuhu minal qib. Kecuali sedikit yang selamat dari apa? Dari yang namanya al-ghibah. Ghibah adalah memperbincangkan kejelekan orang lain. Ya. Sebagaimana Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal riba, Tahukah kalian apa itu riba? Riba adalah zikruka haukah mayakruh yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau dia mendengarkan hal itu. al kiram, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, pendengar rojak yang dimulakan Allah, maka kita lihat banyak orang-orang baik, kemudian dia tidak menjadi tidak baik, menjadi orang jahat, menjadi orang yang beringas, menjadi orang yang akhlaknya tercela. Apa penyebabnya? Banyak di antara mereka karena berteman dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki perangai yang tidak baik. Karena mereka berteman dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang bejat, akhlak yang rusak. Bagaimana tidak? Kalau dia setiap hari yang melihat orang itu nggak sholat dan dia berteman dengannya. Bagaimana tidak untuk membuka auratnya sementara teman kanan kirinya adalah wanita-wanita yang telanjang. Wanita-wanita yang membuka auratnya. Sementara dia imannya lemah. Tentunya bagi orang-orang yang imannya lemah, hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berkawan bagi orang-orang yang imannya lemah, tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman. Maka kalau seseorang memiliki keimanan yang lemah, hendaklah senantiasa mencari orang-orang teman-teman yang imannya kuat. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang penyebabnya adalah disebabkan berteman dengan orang-orang yang agamanya lemah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa permisalan ya, masalu al jalisis saleh wal jalisis su kahamil miski wa nafikhil kir sebagaimana yang sering kita dengarkan permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajid rihan thayyibah. Kalau seorang penjual minyak wangi maka kemungkinannya adalah yang pertama entah engkau mendapatkan hadiah minyak wangi darinya atau yang kedua engkau membeli minyak wangi darinya atau yang ketiga engkau mendapatkan bau wangi darinya, maka ketiga kemungkinan tersebut merupakan kemungkinan-kemungkinan yang sangat yang baik. Entah membeli minyak wangi, entah diberi hadiah minyak wangi, atau mendapat baunya. Berbeda dengan seorang pandai besi. Ya. Adapun wanafiqul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajidrihan bisa khabisatan. Adapun orang yang penjual atau pandai besi entah itu akan membakar bajumu atau engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Ya. Maka di sini entahlah kita perhatikan dengan siapa kita berteman. وتتأكد هذه العزلة للمجتمعات الكافرة التي شعت فيها الفواحش. Maka al-uzlah yaitu kita lari dari keadaan yang tidak baik dari suatu kondisi yang tidak kondusif bagi agama kita, maka hal ini sangatlah nampak di masyarakat masyarakat yang penuh dengan orang-orang kafir, di mana di situ syaat fihal fawahish, ya syaat meluas, ya al fawahish perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang terkena wahdarat al hurumat dan apa namanya al-hurumat kehormatan di situ tidak terjaga wa matal haya wa dhahabatil ghirah kemudian rasa malu sudah mati ghirah kecemburuan terhadap agama ini sudah pergi sudah hilang sudah musnah an nas ya'buduna ghairallah wa yadinuna ghairi dinil islam dan orang-orang menyembah selain Allah dan beragama dengan agama selain Islam maka kita lihat ya kalau kita hidup di negeri-negeri kufar di mana di situ adalah mayoritas orang-orang di luar Islam, maka kebanyakan ya kita lihat betapa menyebarnya yang namanya minuman keras di mana-mana. Betapa menyebarnya di jalanan-jalanan penuh dengan orang yang telanjang wanitanya. Maka para ulama seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin seseorang tidak boleh bepergian ke negeri kufar kecuali dalam rangka untuk menuntut ilmu, berdakwah atau berbisnis atau berobat ya. Adapun hanya untuk berpelancong maka jangan karena apa? Karena di sana penuh dengan subhat dan syahwat. Subhat yang merancukan keyakinan seseorang yang bisa menghasilkan keraguan terhadap agamanya. Dan syahwat adalah bisa melemahkan seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin dan mendorong seseorang untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fitin rahimani wa Ketahuilah bahwa kalau orang-orang pergi atau meninggalkan perbuatan maksiat dan pelaku perbuatan maksiat, maka yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ini tentu bagi orang-orang yang lemah iman, ya. Yang lemah imannya, adapun yang imannya kuat dan bisa mempengaruhi orang untuk berbuat baik, maka lebih utama bergaul dengan dengan orang banyak sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab di mana Umar mengatakan بينما نحن عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر ketika kami duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya putih bersih dan rambutnya hitam lebat ya dan tidak ada yang tahu di antara kami siapa dia kemudian disebutkan oleh Alimah Muhammad bin Salim bahwa di sini Rasulullah SAW bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan para sahabat. Nah, tentunya kalau seorang bisa menjaga keimanannya, itu lebih baik bersama dengan mereka. Akan tapi kalau tidak, dan seandainya agamanya akan rusak, maka tentunya dia harus meninggalkannya. Sebagaimana ketika Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا Allah berfirman dalam surat Maryam ayat ke-48 wa a'tazilukum Ibrahim mengatakan aku meninggalkan kalian wa ma tad'una min dunillah dan apa yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala wa ad'u rabbi dan aku menyeru dan berdoa kepada Tuhanku, kepada Rabbku. Asa Allah aku nabi doa Rabbi syakia. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan doaku kepada kepada Tuhanku. Di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil bahwa bukan berarti Nabi Ibrahim imannya lemah. Karena yang dilakukan oleh para nabi semata-mata merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pernyataan Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum aku meninggalkan kalian wa ma min dunillah dan apa yang kalian seru maka di sini yang namanya hajar ya hajar itu adalah hijrah ya al hijrah itu ada tiga macam yang pertama hijratul makan yang kedua hijratul amal dan yang ketiga, hijratul amil. Ya, hijratul amil. Adapun hijratul makan, yaitu meninggalkan tempat. Seperti orang yang hidup di tempat di mana di situ banyak perbuatan maksiat. Banyak perbuatan atau kesyirikan merajalela. Banyak perbuatan maksiat. Dan orang tersebut tidak bisa melakukan agamanya dengan baik. Tidak bisa menjalankan agamanya. Misalkan dia hidup di satu tempat yang tidak boleh menggunakan jilbab bagi seorang wanita, maka adalah dia hijrah dari tempat tersebut. Hijratul makan namanya. Tidak boleh menjalankan sholat di tempat tersebut karena dia bekerja maka tempat-tempat tersebut tentunya perlu diberitahukan kepada pihak-pihak yang berwenang, pihak yang berwajib karena menjalankan agama ya sangatlah dijaga oleh oleh penguasa. Tidak boleh seseorang menghalangi ya pegawainya dan karyawannya untuk menjalankan sholat, untuk menjalankan ibadah. Dan kalau toh dipaksa untuk meninggalkan sholat gara-gara kerja, maka wajib baginya untuk hijrah, meninggalkan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua hijrah itu al-amal. Ya. Hijratul amal. Maka Nabi bersabda, al-muhajir man ya, al-muhajir man hajara amanahul Allah anhu seorang muhajir, seorang yang lah man, man hajara, ya, yaitu orang yang hijrah dari apa amma Allah anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia berkelimang dengan perbuatan maksiat, berjudi, berzina, dia tinggalkan. Berarti dia hijrah. Dan hijrah yang paling utama dan pertama adalah hijrah dari perbuatan kesyirikan kepada tauhid, dari kufur kepada Islam. Kemudian dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, yaitu dari perbuatan bid'ah kepada perbuatan sunnah. Itu hijrah yang namanya hijratul amal hijrah itu dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Maka hendaklah orang memperhatikan ya hijratul makan, hijratul amal. Di samping hijratul amal juga hijratul al-amil. Maka di sini Nabi Ibrahim ya di samping hijratul makan, hijratul amal, hijratul amil. Wa tazilukum hijratul amil. Aku meninggalkan kalian. Wa ma tad'una min dunillah dan apa yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernyataan Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dan beliau nyatakan ketika mengatakan aku tinggalkan kalian, aku tinggalkan apa yang kalian seru wa ad'u rabbi. Maka di sini ada an-nafyu, ada al-isbat. Ketika menolak kemudian menetapkan sebagaimana dalam kalimat tauhid La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha an-nafyu mengingkari illallah al-isbat. Yaitu menetapkan. Tidak hanya mengingkari, tidak hanya meninggalkan. Tapi kemudian lari kepada yang sebenarnya. Ketika meninggalkan yang salah, lalu tidak lari kepada yang benar, jelas itu tidak benar. Tinggalkan yang mungkar, datang kepada yang ma'ruf, tinggalkan kesyirikan, sambutlah tauhid, tinggalkan bid'ah, ya, rajutlah sunnah, ya. jangan meninggalkan bid'ah menuju kepada bid'ah yang lain, jangan meninggalkan kesyirikan, kemudian tidak mau bertauhid. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam di mana beliau mengatakan wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru dari selain Allah wa ad'u rabbi dan beliau menyatakan dan aku ad'u rabbi hanya menyeru Allah Rabbul Alamin Tuhanku asa Allah aku nabi itu ahli Rabbi syakiyah mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Khattabi mengatakan Nabi Ibrahim Khalilullah ya, beliau terjaga dengan apa? Dengan uzlah, meninggalkan orang-orang yang menyembah selain Allah, ya kemudian meninggalkan sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wastad harabiha ala qaumi inda jafaihim iyyah. I'tasama Khalilullah Subhanahu bil azla. Wastad harabiha ala qaumi inda jafaihim iya. Dan Nabi Ibrahim ya, beliau mengadakan uzlah ketika kaumnya sudah melakukan tindakan-tindakan kasar kepadanya wa khutkanihim lahu fi ibadatil asnam dan mencelanya, meremehkannya dengan apa? Dengan mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut wa mu'anadati al-haq dan menentang menolak kebenaran wa kafahullahu taala amrahum wa asamahu min syarrihim wa asabu ala dzika ala dzalika bil al jazilati wa awwadahu an-nusrata bidzurriyati thayyibah namun apa yang menjadi akibat apa yang berakhir kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang yakin di atas kebenaran. Orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Orang-orang yang senantiasa dia percaya bahwa Allah akan mendatangkan pertolongannya. Apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi. Dia tetap tegar, dia tetap teguh, dia tetap istiqomah di jalan Allah Rabbul Alamin. Allah menjaganya. Menjaga dari apa? Wa Allah taala amrahum. Allah mencukupkan orang Nabi Ibrahim dari perkara mereka yaitu dari pakar pakar mereka menolongnya wa asmahu min syarrihim dan menjaga dari keburukan mereka. Kemudian di samping itu wa على ذلك بالموهبة الجزيلة الله سبحانه Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya atas perbuatan Nabi Ibrahim tersebut dengan apa bil mauhibatil jazila yaitu mauhibah yaitu kewibawaan yang al jazilah yang terhormat dan diganti wa an nusrah diberikan pertolongan dengan apa adzurriyah at-tayyibah yaitu dengan keturunan-keturunan yang baik. Apa kata Allah? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka kami berikan kepadanya, kami karuniakan kepadanya Ishak dan Yakub dan masing-masing kami jadikan sebagai nabi. Subhanallah, apa yang dibanggakan oleh seseorang dari apa yang ada pada dirinya, apakah hartanya? Hartanya akan dia tinggalkan kalau dia tidak menggunakannya dengan sebenarnya. Apa yang bisa dibanggakan oleh seorang dengan banyak anak? Kalau anak-anaknya tidak patuh kepada Allah, maka yang bisa dibanggakan adalah apabila seseorang bisa meninggalkan generasi-generasi yang bisa mendoakan ketika dia meninggal dunia ini. Generasi-generasi yang bisa memberikan pahala yang senantiasa mengalir ke kuburannya ketika dia telah meninggalkan dunia ini yang dialirkan oleh anak-anak keturunannya dan disinilah wal aqibatu muttaqin Akibat yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau istiqomah, ketika beliau konsisten, ketika beliau tegar, teguh di atas ujian Allah Rabbul Alamin. Meskipun dia harus meninggalkan kaumnya, harus meninggalkan tempatnya, harus meninggalkan negerinya, harus meninggalkan anak dan istrinya. Namun ketahuilah ketika seseorang tegar di atas kebenaran, maka akhir dari segalanya adalah kebaikan. Akhir dari orang-orang yang bertakwa adalah kebaikan. Wal akhiratul muttaqin. Diberi oleh Allah generasi generasi yang patuh dan taat kepada Allah. Ini hendaklah menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita bahwa tidaklah selalu kita rasakan dari apa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala namun bisa jadi kita rasakan pada saat-saat berikutnya. Namun terkadang kita melihat bagaimana dakwah ini, bagaimana para dai mereka setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia-Nya kepada mereka, kemudian upaya mereka, mereka bisa melihat bagaimana dakwah sunnah, bagaimana dakwah tauhid diterima oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan mudah-mudahan menjadi busro ya menjadi kabar gembira bagi orang-orang beriman yang diserahkan yang disegerakan oleh Allah ketika mereka masih hidup ya. sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam orang yang e, ditanya oleh Abu Darda bagaimana dengan orang yang sudah ikhlas kemudian dia mendapatkan bagian dari dunianya ya maka dikatakan itu merupakan ya tilka ajil busyral mukmin kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman kita lihat perjalanan sejarah bagaimana para pendahulu kita salafus saleh mereka dicaci maki dalam dakwahnya mereka dicaci maki di dalam penegakan kebenaran diusir dan seterusnya namun tidak sedikit di antara mereka merasakan buah dari dakwah tersebut setelah mereka meninggalkan dunia ini. Sampai kita rasakan pada saat ini bagaimana Syur Islam Ibnu Taimiyah dicaci maki bahkan akibat dari beliau dakwah beliau beliau meninggal di dalam di dalam penjara. Ya. Tapi bagaimana sekarang? Berapa ribu orang, berapa juta manusia yang membela beliau mendoakan beliau rahimahullah kita mendengarkan harum namanya di penjuru dunia ini kita bisa merasakan harum wanginya dakwah yang beliau serukan dan mudah-mudahan merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman kalau kita rasakan dakwah orang yang masih hidup kemudian kaum muslimin merasakan nikmatnya dakwah tauhid, dakwah sunnah. Maka di sini hendaklah kita yakin dan tegar. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim beliau harus meninggalkan kaumnya karena beliau difitnah, dicimaki, bahkan dibakar hidup-hidup. Ya. Dan apa yang terjadi? <clears throat> Kul. Ya, kata, uh, dikatakan kepada kepada api. Ya. Agar mereka agar dia dingin kepada Nabi Ibrahim. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah dan beri keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan api pun tidak bisa menyengatnya. Api pun tidak bisa membakarnya. Dan tentunya bagi kita haruslah mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana seseorang mendapatkan karunia Allah kalau dia meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek dan juga meninggalkan orang-orang yang melakukan perbuatan jelek. Namun kalau kita bisa mendakwahi mereka, tentunya itu yang harus kita lakukan. Kita ajak kepada mereka. Kemudian bagaimana akibat yang diterima, pahala yang diterima oleh ashabul kahfi, di mana mereka ketika wa idh tumuhum, wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-16 dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Kita lihat bagaimana Ashabul Kahfi. Ketika mereka yakin di atas kebenaran, meninggalkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, bahkan penguasa di saat itu. Ya. Kemudian diilhamkan oleh Allah agar mereka masuk ke dalam gua, hidup di dalam gua kurang lebih 300 tahun. Ya, seperti tidur semalam. Maka kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, yaitu akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh uh, Al-Khattabi bahwa mereka adalah kaum yang apa namanya uh, satu kaum karahul maqam baina dhahrani ahlul batil yaitu satu kaum yang benci kepada al-maqam baina dhahrani ahli batil kedudukan di antara orang-orang yang ahlul batil sehingga fafarru min fitnatil kufur mereka lari dari fitnah kekufuran wa ibadatil ausan dari beribadah kepada al-ausan yaitu kepada berhala Kemudian Allah Subhanahu wa taala fasarrafa Allah taala anhum syarrahum. Kemudian Allah memalingkan dari keburukan keburukan orang-orang yang membenci mereka wa daf'anhum ba'sahum dan Allah SWT yaitu dafa'anhum ba'sahum yaitu Allah menghalangi ya, perbuatan jelek yang ditimpakan kepada mereka warofa rafa'a fis salihin Allah mengangkat ya, derajat mereka ya, di kalangan orang-orang solehin oleh karena itu <clears throat> kepada kita yang senantiasa mendengarkan dakwah tauhid, mendengarkan dakwah sunnah, mendengarkan dakwah as-salafiyah, dakwah salaf ini tentunya banyak di antara kita yang diuji dengan keluarganya tidak terima ketika dia sudah mulai berubah seorang wanita menggunakan jilbab Seorang pria sudah mulai memanjangkan jenggotnya. Seorang pria sudah memulai untuk tidak musbil. Seorang pria sudah mulai untuk pergi ke masjid melakukan sholat berjemaah. Sudah mulai seorang pemuda untuk tidak berdekatan dengan selain mahramnya alias tidak berpacaran. Maka semua dianggap aneh, dianggap asing. Kabar gembira bagi orang-orang yang dianggap aneh yang diberikan oleh Rasulullah SAW di mana beliau bersabda bahwa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba Islam datang pertama kali dianggap aneh dianggap asing maka akan asing lagi pada suatu saat lalu beliau mengatakan fatuba lil ghuraba kabar gembira bagi orang-orang yang dianggap asing dianggap aneh namun kita tidak nganeh-nganehi. Ya, orang pakai jenggot dianggap teroris. Ya, orang pakai cadar dianggap warganya teroris dan seterusnya. Maka tentunya kita harus tahu dan masyarakat bisa membedakan. Ya. <clears throat> Dan ini tentunya bagi kita harus tetap istiqomah. Ya. Dan kita jangan sampai terpancing. Ya kita harus bersabar dan kita harus tetap istiqomah di jalan Allah, jangan sampai meninggalkan sunnah gara-gara kita dituduh orang macam-macam. Hendaklah seseorang tetap istiqomah. Kalau hanya dikatakan dengan sebutan-sebutan yang barangkali tidak mengenakkan telinga, itu masih mending dibandingkan dengan orang-orang terdahulu yang sampai mereka dicaci maki, diusir, bahkan juga dipukuli dan dibunuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian orang-orang sebelum datang datang berkalian ujian-ujian sebagaimana telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka ada yang ditusuk tombak, ada yang ditimpa batu di atas jadanya seperti Bilal bin Robah, ada yang disiksa, disiksa satu keluarga seperti Amar bin Yazir dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang seorang ibu ya dimasukkan ke dalam belanga api ya, bersama seorang anaknya, seorang bayi dan Allah memberikan pertolongan sehingga bayi tersebut bisa ngomong ya umma anti al haq wahai ibu engkau atas kebenaran jangan ragu ya. sampai orang-orang bersama Rasul mengatakan mata Nasrullah ala inna Nasrullah qrib karena begitu goncangnya mendapatkan ujian sampai mengatakan kapan pertolongan pertolongan Allah pertolongan Allah pasti akan datang ya dekat ala inna Nasrullah qrib ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu oleh karena itu, di dalam kita meningkatkan keimanan kita dan penyebab dari perbuatan dosa yang dilakukan orang adalah berteman dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Kalau orang imannya lemah, adalah tinggalkan orang-orang yang melakukan maksiat, jangan duduk bersama mereka. Namun kalau oma, uh, eh, imannya kuat, hendaklah yaitu bergaul dengan mereka. Sebagaimana penulis mengatakan, Amma mukhalatatul muslimin fadzabitun nafi fi amril mukhalata an yukhalitahum fi at-ta'an. Adapun bergaul dengan orang Islam, dengan kaum muslimin, maka batasan yang bermanfaat dalam bergaul dengan mereka adalah bergaul dalam ketaatan. Wa yukhalifahum fil ma'asi wa fudulil mubahat dan menyelisih mereka dalam perbuatan maksiat dan perbuatan berlebihan ya dalam perkara yang boleh yang berlebihan maka kita jangan sampai meskipun kaum muslimin harus kita tinggalkan fala yajuzu lil muslim an ya'tazila al jum'a wal jama'ah wa durus al ilmi wa iyadat al mardo wa tashyi' al janaiz nggak boleh bagi seorang muslim untuk memisahkan diri dari kaum muslimin sehingga nggak mau sholat Jumat bersama mereka, tidak mau sholat berjemaah bersama mereka, tidak mau mempelajari ilmu, tidak mau mengunjung orang sakit, tidak mau mengatakan jenazah, walakinnahu ya tazilum khadu fil a'rad. Akan tetapi hendaklah meninggalkan mereka kalau sudah mereka yaitu membicarakan tentang aib-aib orang. Ya. Atau membicarakan tentang mengingkari ayat-ayat Allah sebagaimana firman Allah Idza sami'tum ayatillah yufaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Allah berfirman, eh, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka kembali kepada pembicaraan yang lain. Ya. Wa idza jalasu lillahwi wal 'abth wa idza dayya'u sa'at fi ta'at dan juga jangan duduk bersama mereka kalau hanya duduknya itu hanya Allah wal ba'wal abas yaitu duduk hanya bermain-main yang tidak ada yang tidak ada manfaatnya wa idza dayya'u sa'at fi ta'at yaitu duduk bersama mereka apabila mereka menyia-nyiakan waktunya untuk perkara selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> bahwa min uh, husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan dalam tafsir ya <clears throat> sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma أورثنا الكتاب الذين استوفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Kemudian kami wariskan Alkitab kepada hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim oleh nafsi. Ada yang muktasid. Ada sabiqumul khairat biidnillah. Zalim nafsi adalah orang yang terkadang melakukan kewajiban, terkadang meninggalkan dan juga terkadang mengerjakan yang haram, terkadang meninggalkan. Adapun yang muktasid adalah orang yang yang wajib dikerjakan, yang haram bisa ditinggalkan, ya, namun yang sunnah belum bisa dikerjakan, ya, dan mak yang makruh belum bisa ditinggalkan. Adapun sabiqun bil khairat adalah yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, Bahkan yang mubah pun itu mereka lihat apakah ada manfaatnya atau tidak. Maka di sini hendaklah jangan sampai kita terkecoh dan tertipu dengan teman-teman yang memiliki perangai buruk dan akhlak yang buruk. Berapa banyak orang yang tadinya baik-baik ya kita dengar dia terjerumus dalam perbuatan yang buruk seperti terlibat dalam kasus narkoba terlibat dalam kasus pembunuhan, terlibat dalam kasus pemerkosaan, terlibat dalam kasus perzinahan, terlibat dalam kasus perselingkuhan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia pergauli teman dekatnya adalah orang-orang yang memiliki perangai dan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga pada akhirnya dia merasa punya teman, dia merasa punya idola, dia merasa punya contoh, akhirnya dia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Alhamdulillahimintali. Karena apa? Karena berteman dengan orang-orang yang nanti akan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita pilih dengan siapa kita berteman. Kalau memang teman itu bisa meraih tangan kita, untuk diajak dan melangkah menuju Allah Rabbul Alamin, maka sambutlah. Kalau tidak ada yang meraih, maka carilah. Namun apabila seorang teman bisa menjerumuskan kita kepada murka Allah, jangankan tidak ada yang meraih tangan kita, apapun yang ia rayu, apapun yang ia tawarkan kepada kita, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita terbujuk oleh rayuan-rayuan syaitan dari jenis manusia yang bisa membawa kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harus mencari. Dan sekarang itu ya yang namanya teman tidak hanya itu barangkali sudah masuk ke kamar-kamar kaum muslimin, teman-teman mereka berupa radio yang mereka dengarkan dengan musik, ya, teman-teman mereka berupa televisi yang mereka lihat, ya, wanita telanjang coba kita lihat bagaimana latahnya wanita-wanita muslimah dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh apa? Oleh idolanya yang dia lihat di dalam televisi. Kemudian dia tiru, dia contoh, dia jadikan sebagai kebanggaan. Subhanallah. Jadi sekarang itu banyak orang yang berguru dengan dengan artis yang ada di televisi tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perbuatan maksiat sudah masuk ke kolong-kolong tempat tidur kaum muslimin, masuk ke kamar-kamarnya, ya melalui internet, melalui, melalui alat yang sangat kecil yang bisa dikantongi kemana-mana, yaitu handphone dan seterusnya maka di sini hendaknya kita perhatikan sekarang syubhat dan syahwat sudah mencengkram kita dari berbagai macam arah. Ibu-ibu perhatikan kepada anak-anaknya, para suami perhatikan kepada istri-istrinya, para istri perhatikan kepada suaminya. Mari kita bekerja sama, ta'awun alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, saling menarik tangan satu sama lainnya untuk menggapai ridha Allah Rabbul Alamin karena kita akan berujung kepada yang namanya kematian yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan berikutnya adalah kita akan bahas ilaju kasrutil ma'asi, bagaimana solusi dan bagaimana mengobati dengan banyaknya perbuatan maksiat sehingga kita bisa terselamatkan paling tidak ada kontrol yang kuat bagi kita agar jangan sampai terjerumus ke dalamnya dan menjadi mangsa musuh-musuh Islam yaitu dari syaitan dan juga dari orang-orang kufar dan dari orang-orang munafik yang senantiasa senantiasa selalu memintai dan memintai kaum muslimin bagaimana mereka bisa keluar dari agamanya. Insya Allah kita akan bahas pada waktu-waktu berikutnya untuk selanjutnya saya kembalikan kepada al akh Al-Fadil Omar Hafizullah Ta'ala oleh Tafadol. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan kepada antum yang telah menyampaikan satu materi yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya insya Allah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dapat mampu menjaga dari sebab-sebab timbulnya perbuatan maksiat bagi diri kita masing-masing ikhwatal islam selanjutnya kami akan ajak anda untuk bersoal jawab kepada beliau dalam sesi soal jawab Akan tapi kami akan jeda beberapa saat dan setelah jeda berikut kami akan ajak Anda untuk bersoal jawab. Nah, Ustaz? Nah, Baik para pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Radio dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah telah kita simak bersama Satu kajian yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Al-Si Hafilullah Ta'ala Dalam tema sebab-sebab perbuatan maksiat Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau Akan tetapi untuk soal pertama kami akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu Nah Ustaz Ya, Nah satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya melancong atau berkunjung ke negeri kufar adalah satu hal yang haram. Lalu bagaimanakah jika kita melancong di pulau yang mayoritas penduduknya musyrik ataupun jalan-jalan ke daerah-daerah yang di situ merupakan situs-situs kemusyrikan seperti candi dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan Ustaz, silakan. Iya. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau yaitu Syarah Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, rahimahullah di mana uh, perpustakaan kaum muslimin tidak lepas dari kitab tersebut dan disebutkan oleh Syekh Muhammad akan keikhlasan penulisnya. Beliau menyebutkan bahwa pergi ke negeri kufar, pergi ke tempat-tempat yang dimana mayoritas adalah uh, kaum musyrik dan sebagainya dalam rangka berpelancong maka itu dilarang. Termasuk tadi ya uh, melihat hal-hal seperti itu, ya, maka itu tidak dibenarkan untuk dalam rangka untuk nampak tilas misalkan itu tidak dibenarkan karena sebagaimana perkataan Umar berapa banyak orang yang binasa ya disebabkan oleh ya, perkataan Abdullah bin Umar ya disebabkan oleh uh, apa namanya asar ambia ambiyaihim yaitu nampak tilas kepada asar-asar nabi-nabi mereka. Ya. Maka di sini uh, ketika kita juga uh, pergi ke tempat-tempat tersebut maka hendaklah ya jangan kaum muslimin melakukan perjalanan seperti itu. Ya, karena itu akan uh, menyebabkan madorot kepada mereka seperti ada cerita bahwa barang siapa bisa sampai memegang sesuatu dalam candi tersebut maka umurnya akan panjang atau rezekinya akan di, dimudahkan dan seterusnya ya maka banyak khurafat-khurafat yang beredar pada masyarakat sehingga kalau seandainya kebetulan ketika dia melakukan hal seperti itu, lalu ketika pulang mendapatkan apa yang menjadi pembicaraan, maka ini akan menjadi sebuah keyakinan, ya, dan itu akan menjadi uh, apa sesuatu yang uh, sesuatu yang mengancam kepada akidah mereka. Jangankan pergi ke tempat-tempat tersebut, pergi ke tempat-tempat ritual, ya, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddur rihal illa ila satu masjid, masjidil haram, wa masjidil aqsa, wa masjidil Haza, Janganlah mengadakan perjalanan yang bersungguh-sungguh ya kecuali ke tiga tempat yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Demikian Allah alam. Nah, Terima kasih atas jawaban yang antum berikan Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah seseorang dianggap telah berbuat satu sirik besar di mana di satu daerah dia melakukan atau satu daerah melakukan satu ritual dalam setiap tahunnya mengadakan ritual sesajen dan lainnya di di tempat tersebut belum ditegakkan tauhid karena belum adanya seorang ustad. Syukuran, silakan ustad. Iya. Uh, berkaitan dengan masalah ini, ya, sebenarnya sejak di dalam tulang sulbi itu sudah dikatakan alas tubi robbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini rohmu Maka kita semua menjawab iya benar. Dan Nabi bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yumajisanihi, au yunasironihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebab menjadikan dia Yahudi, Kristen, atau Majusi. Kemudian, dalam hal seseorang yang melakukan kesyirikan, kalau dia awalnya Muslim, maka tentunya tidaklah boleh serta merta kita mengatakan dia musyrik. Ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang difitnah mudah mengkafirkan orang, mudah memusyrikan orang, ya. Beliau katakan dengan, dengan nasnya sebagaimana terdapat dalam kitab Ad-Da'wah Al-Islahiyah. Ya, beliau katakan dengan ucapan beliau. Apa kata beliau? Ya, beliau katakan aku tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Al-Badawi. Ya, sebelum tegak kepadanya hujah. Kalau memang seorang itu muslim, ya mukmin, kemudian melakukan perbuatan kufur, maka tidak serta merta seseorang kemudian dikatakan kafir atau musyrik. Oleh karena itu, para ulama dalam kitab-kitab akidah, mereka menulis bahwa semua perkara nggak lepas dari dua perkara dua hal yaitu tawafur asyurut wantifa ulmawani terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Maka seorang wanita misalkan ya yang sudah terpenuhi syaratnya seperti sudah balik ya kemudian muslim ya maka wajib dia untuk melakukan sholat seorang wanita muslimah sudah akil balik, berakal, tidak gila, dan balik bukan anak kecil, wajib melakukan sholat. Tapi ada penghalangnya. Penghalangnya dia mengalami haid. Maka ketika haid, dia tidak wajib melakukan sholat, bahkan haram. Padahal dia muslimah, berakal, tidak gila, tidak kafir, Islam berakal, dan uh, apa namanya muslimah ya akil balik berakal kan sudah balik tapi ada penghalangnya meskipun ada syarat-syaratnya ada penghalang yaitu dia haid maka kewajiban sholat gugur padanya demikian juga seorang muslim ya kemudian uh, melakukan sesuatu kekufuran melakukan sesuatu kesyirikan maka tidak serta merta orang itu dikatakan kafir dikatakan musyrik sebelum tegak kepadanya hujah. Bisa jadi dia melakukan begitu karena kebodohan, bisa jadi melakukan perkara tersebut disebabkan karena tidak tahu atau karena terpaksa dan lain sebagainya. Dan contoh seperti ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah uh, seorang yang mendapatkan Allah dalam hadis katakan bahwa Allah lebih gembira kepada orang yang bertobat dibandingkan dengan orang yang uh, kehilangan onta serta perbekalannya di tengah padang pasir, lalu dia mencari ke sana kemari tidak mendapatkan sampai dia putus asa, ya. Dia melihat kebinasaan di depan, di belakang, di kanan kirinya. Lalu dia berhenti di bawah pohon dan tiba-tiba ya uh, kendaraan tunggangannya berserta perbekalannya itu tiba-tiba berada di sampingnya dan dia gembira karena begitu gembiranya kemudian dia mengatakan ya Allah anta abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu dia berbicara begitu terpeleset ngomongnya dan Allah lebih gembira kepada orang yang Eh, bertobat dibandingkan dengan orang ini karena gak bahagia karena bahagianya mengatakan ya Allah aku hambaku aku Tuhanmu ya tapi Allah tidak kafir dengan orang ini karena dia ngomongnya terpleset karena salah tidak tahu kemudian juga ada orang yang terus hadis yang sahih ada orang yang mau meninggal berpesan agar badannya nanti dibakar ya dan abunya dibuang ke laut dengan keyakinan supaya Allah tidak bisa menyiksa dia. Keyakinan seperti ini tentunya keyakinan yang batil. Ya. Keyakinan yang salah. Keyakinan yang kufur. Tidak boleh seorang memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah tidak bisa menyiksa dia. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Meskipun badannya sudah hancur lebur dibakar menjadi arang, ditumbuk menjadi tanah, ditumbuk menjadi abu debu yang kecil, kemudian ditebarkan di hamparan laut yang luas. Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkannya. Namun orang ini berkeyakinan supaya Allah tidak bisa menyiksanya. Lantas sampai terjadi di hadapan Allah ditanya. Ditanya oleh Allah kenapa melakukan perbuatan itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu Kenapa Allah bertanya? Pelajaran besar bagi kita. Ya, pelajaran besar bagi kita bahwa orang yang berbuat salah, terutama melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya mengeluarkan orang tersebut dari garis Islam, dari daerah keislaman menjadi kafir, tidaklah mudah. Makanya kita lihat banyak orang-orang yang memudah-mudahkan dirinya mengkafirkan saudaranya, Dikafirkan dulu, baru bom sana, bom sini. Kafirkan dulu, baru ambil hartanya. Kafirkan dulu, baru bunuh orangnya. Itu pertama adalah dijebolnya pintu pertama, yaitu mudahnya mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Dr. Khalid Al-Ambari bukan perkara yang mudah. Harus diserahkan kepada alim ulama, harus disidang dan yang menyidang orang yang ahli, ahli ilmu. Ya. Seperti orang yang tidak sholat, disidang. Disuruh untuk berjalan sholat. Yang menyidang tentunya ahlul ilm. Bukan orang sembarangan <laughs> bukan seperti kita. Sebab kalau orang mengkafirkan saudaranya, kemudian tidak benar, kembali kepada dirinya. Ya. Lantas ada hadis dari banyak jalan dan hadis ini disahkan oleh al Albani, dibawa juga oleh Dr. Khalid Ambari dalam kitabnya Al-Hukmu bi ghairi Allah. Ya, nanti ada beberapa orang yang mengajukan alasannya di hadapan Allah. Di antaranya adalah yang jadi pertanyaan dari penanya tadi, yaitu orang yang hidup di tempat di mana dakwah belum sampai kepadanya. Kemudian orang yang tuli, buta tuli, Kemudian orang idiot, orang gila dilempar oleh anak kecil dengan kotoran dari belakang dan anak yang masih dalam masih kecil. Itu semua mengajukan uh, apa namanya alasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya nggak pernah dengar dakwah, nggak sampai kepadanya dakwah yang buta tuli, nggak dengar dakwah, kemudian yang gila, nggak paham apa-apa, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Maka semuanya ini diuji oleh Allah yaitu disuruh masuk ke dalam neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka ya bagi yang taat masuk neraka menjadi dingin dan akhirnya menjadi penduduk surga. Bagi yang tidak mau maka jadilah sebagai penduduk ahli neraka. Sehingga oleh Syekh Muhammad uh, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dikatakan ujian nah ujian tidak akan pernah berhenti ya bukan hanya di dunia di akhirat pun akan ada ujian seperti fitnah kubur termasuk juga ujian tadi sampai orang itu sudah masuk surga atau sudah masuk neraka baru selesai ujian ya barangkali itu jawabannya Allah waalaikum. nah Ustaz Jazakallah khairan dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir dari dua pertanyaan yang uh, kami gabungkan berupa pertanyaan yang memohon nasihat dari antum Ustadz yang pertama Ustadz eh, dari pendengar kita beliau berkata bahwasannya jiwanya tersakiti eh, di mana di saat bersama teman-teman pengajian eh, pendengar kita ini memakai cadar akan tapi ketika bersama keluarganya ditinggali sehingga merasa tersakiti jiwanya dan mohon dinasihati. Kemudian juga dari seorang pendengar kita Ustadz bahwasannya dia memiliki seorang ayah yang menangis ketika adiknya terkena narkoba, akan tetapi tidak mau mengakui dia ketika anaknya memakai cadar mohon mohon nasihat dari antum Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Baiklah nah, kepada yang bersangkutan kepada penanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya di dalam menjalankan uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang wanita menggunakan cadar tentunya dia ketika memilih menggunakan itu uh, haruslah dengan kemantapan hati dalam memilih pendapat karena memang ulama berbeda pendapat akan wajib dan tidaknya menggunakan cadar. Ketika dia memahami betul pendapat yang wajibkan cadar, maka hendaklah dia bersabar untuk menggunakannya. Namun ketika uh, memahami dari nah, dalil para ulama bahwa itu bukan wajib tapi mustahab itu sunnah ya maka hendaklah pertimbangkan uh, maslahah dan maborotnya ketika menggunakannya ya. dan tentunya seandainya dia sudah memilih untuk tetap menggunakan cadar bersabarlah terhadap perkara tersebut ya sehingga tetap jangankan hanya uh, dikasari begitu oleh orang tua gara-gara menggunakan cadar seandainya orang tua itu menyuruh kita untuk kembali kepada agama semula, yaitu disuruh keluar dari Islam, harus tak bersabar dan bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ya, an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tua itu memaksamu <clears throat> untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmunya keluar dari agama Islam, maka fala tutihuma. Jangan taati keduanya. huma fid dunya ma'rufa. Dan pergauli mereka berdua dalam kehidupan dunia ini dengan pergaulan yang baik. Maka kepada ukti yang bersangkutan, jangan bersabar dan tetap berbakti kepada kedua orang tua, apa meskipun nggak diakui dan lain sebagainya itu hanya di bibir beliau saja insya Allah di hati tidak seperti itu maka tunjukkan bahwa anda menggunakan memakai cadar, maka jangan hanya sekedar cadar yang menghias diri Anda, tapi hiasi dengan akhlak yang mulia, hiasi dengan akhlak yang baik kepada kedua orang tua, baik ucapan maupun dengan perbuatan. Ketahuilah bahwa hati seseorang itu berada di antara jari jemari Allah. Inna kuluba bini Adam fi isbi'i min asabi'ur rahman ya yasha sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa hati hati anak Adam itu berada di antara dari jemari Allah. Kapan Allah akan memalingkannya? Maka doalah kepada Allah supaya hati orang tua lembut kepada kita, kepada Anda. Dan jangan sampai mengatakan bahwa wahai orang tua, wahai ayah, engkau ini kenapa menolak ini adalah bagian dari agama. Ini adalah merupakan eh, sunnah Rasulullah SAW. Jangan. Ya, dalam bersabar dan ucapan dengan ucapan yang baik. Ya, kemudian hiasi dengan kadar Anda dan ucapan yang lembut pada orang tua dengan akhlak yang baik dengan perbuatan yang baik ya jangan sampai justru malah membuat orang tua murka ya sementara perkara tersebut perkara yang diperselisihkan oleh para ulama sampai-sampai perkara yang kot'i pun seperti masalah tauhid seperti masalah kesyirikan seandainya orang tua nyuruh kita untuk keluar dari agama ini fala tuti rumah وإن جاهداك أن تشرك بي ما لا يسألك به علم فلا تتهما وصاحبهما في الدنيا معروفا تبقى oleh الله meskipun mereka berdua menyuruh kita untuk kafir untuk keluar dari agama ini murtad tetap disuruh untuk berbuat baik dan kita tidak perlu mentaati apa yang dia perintah tapi tetap bergaul dengan pergaulan yang baik dan bersabarlah demikian Nah Ustaz baik Ustaz kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita sore hari ini karena kita masih waktu tiga menit dan mungkin setelah pertanyaan ini dan antum menjawab kami mohon sekaligus untuk ditutup Ustaz. Silakan. Ya. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, satu pertanyaan dari pendengar kita di daerah Padang, daerah Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Ustadz, bagaimanakah cara menghindari fitnah syahwat sedangkan setiap kita keluar rumah kita melihat wanita yang berpakaian ketat? Syukran, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, apa namanya? Sebagaimana firman Allah, "Kullil mu'minin untu minam absarihim minam absarihim wa yahfadu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman agar menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kemudian kalau sudah memang ya disinilah eh, para wanita kepada kaum wanita agar mereka menjaga kehormatannya, jangan memamerkan badannya. Allah sudah berfirman, "Ku ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Katakanlah kepada Nabi, ya, eh, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita beriman, agar mereka menyuruhkan jilbabnya dan mereka menutup auratnya karena apa? Karena Allah yang memerintahkan untuk menutup auratnya. Siapa yang menyuruh untuk menutup auratnya kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Ya, Berapa Anda rela memamerkan dada Anda, memamerkan paha Anda, memamerkan punggung Anda, sementara Allah tidak rida dengan itu? Maka orang yang terfitnah adalah ya istighfar pada Allah dan kemudian berbutuhlah. Ya, berbutuhlah. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Ya, barangkali mm -hmm ini sebagai pertanyaan terakhir dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dan kita minta kepada Allah sabat ya karena apa penuhnya fitnah ini banyaknya syubhat dan syahwat ini yang tidak ada seorang pun yang terjamin dan maksum dari semuanya hanya doa yang bisa kita lantunkan di hadapan Allah hanya kita bisa mengangkat kedua tangan dan mengalirkan air mata kita untuk memohon kekuatan kepada Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah tentunya sehingga kita mudah-mudahan diberikan mati dalam keadaan husnul khotimah.